salah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh hmm. Allahumma sholli ala muhammadin abdika wa rasulik wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd insyaallah mulai hari ini kita akan mul- eh, sejak hari ini kita akan memulai kitab yang baru yang judulnya adalah Jalalatu Mu'taqadi Syafi'iyah keagungan akidah para ulama Syafi'iyah ini adalah syarah yang ringkas terhadap kitab Aqidah Al-Imam Al-Muzani As-Salafiyah. Kemudian untuk yang halaman 3 itu adalah kata pengantar dari Syekhuna Abdul Hamid Al-Hajuri Hafidahullah. Kita itu bisa dibaca sendiri. Ada faedah-faedah yang beliau sebutkan di situ. Kemudian untuk halaman 4, muka surat yang keempat adalah kata pengantar dari Syekhuna Abdul Raqib Al-Kaukabani Hafizahullah Ta'ala Nah ini akan kita baca Sampai bagian yang memang Memang itu selanjutnya dibaca sendiri Karena disitu akan disebutkan nama si penulis dan kita nggak perlu membaca di situ. Baik. Kata Syekhuna Abu Abdurrahman Abdul Raqib Al Kaukabani rahim hafidahullah fa innahu la syakka inda ahli haqqa Sesungguhnya tidak ada keraguan di kalangan para pembela kebenaran fi sofai dakwatil imam al-hummam tentang kemurnian dakwah al-imam yang sangat al-hummam yaitu apa? yang sangat kuat bersemangat, semangatnya amat kuat. al fatih ahli fikih, az-zahid yaitu yang tidak tidak pedulikan dengan dengan kesenangan dunia. Al-wari' yang amat berhati-hati tentang masalah dunia. Abi Abdullah Muhammad ibni Idris ibni Al-Abbas ibni Utsman ibni Syafi' ibni Sa'ib ibni Ubaid ibni Abdi Yazid ibni Hashim ibni Al-Muttalib ibni Abdi Manaf Al-Qurashi Al-Muttalibi Al-Maulud fi am khamsin wa mi'ah yang dilahirkan pada tahun 105 50 150 minal hijrah an-nabawiyah al-mutawaffa fi am arba'atin wa mi'atain 204 minal hijrah an-nabawiyah wa anna dzalikumul imama ala tariqati ahli al dan bahwasanya imam tersebut yaitu Imam Syafi'i ada di atas tariqah para pembela kebenaran fi aqidatih di dalam akidah beliau wa sulukihi dan di dalam cara beragama beliau wa fiqhih dan juga fiqih beliau Walidah karena itulah farat kutubuhu ini Waliza, kita pakai alif atau Alif pakai lam ini berarti ada yang kurang boleh juga kita setelah zal itu kasih kasih tanda apa itu namanya fathah yang berdiri itu Waliza. jadilah kitab-kitab beliau wa asfaruhu dan kitab-kitab yang tebal asfar wa fatwa dan juga fatwa-fatwa beliau min jawawini min jawawini wa maraji'i ahli Islam masuk di dalam dewan-dewan dan rujukan-rujukan kaum muslimin kitab beliau banyak wa qad waffaqallahu zalikal imama limahabbatil haqqi wattajarrudilah imam tersebut telah diberi taufik oleh Allah untuk mencintai kebenaran dan memurnikan diri demi kebenaran. Qala al-Imam Al-Albani rahimahullah fi asli kitab sifati salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi siyaqil kalam an aqwalil a'immah ketika beliau menukilkan ucapan-ucapan para imam fi tiba'i sunnah tentang wajibnya mengikuti sunnah wa amal imam syafi'i kata Syekh Albani adapun imam syafi'i rahimahullah fanukulu anhu fi dzalika aktsaru wa atyab bahwasanya penukilan tentang beliau dalam masalah ini kewajiban untuk ikut sunnah itu lebih banyak dan lebih bagus. Wa atba'uhu aksaru amalan biha dan para pengikut beliau itu lebih banyak mengamalkan itu. Wa as'ad dan paling berbahagia dengan itu. Yang dimaksud dengan pengikut beliau sebagaimana kata Syekh Abdul Rahim adalah Siapa itu? Mangkana ala tariqatil Imam Syafi'i. Yang memang mereka mengikuti jalannya Imam Syafi'i. Seperti apa itu kitab ini? Yaitu kitab Imam Al-Muzani, murid beliau Al-Muzani. Fi mulazamatil haq, yaitu untuk setia kepada kebenaran, wa nahjis salaf dan setia kepada jalan salaf min amsalil Muzani rahimahullah. Kemudian wa faminha maka di antara ucapan-ucapan Imam Syafi'i dan ini memang insya Allah menjadi kitab yang penting sebagai nasihat bagi orang yang ingin tahu sebenarnya bagaimana manhaj Imam Syafi'i dan para a'immah Syafi'iyah. Yang pertama, mamin ahadin illa wa tadhabu alaihi sunnatun li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada seorang pun kecuali telah hilang darinya suatu sunnah dari Rasulullah SAW wa ta'zub dan menjauh. Maksudnya adalah tidak ada seorang pun yang hafal seluruh sunnah Rasul Mesti ada sebagian yang dia tidak tahu. Sehingga apa wajar kalau dalam ijtihad terkadang keliru dan juga terkadang benar itu wajar. Tidak boleh taklid kepada orang yang semacam ini. Taklidnya hanya kepada siapa? Kepada yang maksum yaitu Rasulullah. Famahma qultu min qaul maka ucapan apapun yang aku ucapkan kata Imam Syafi'i au asaltu min asal atau prinsip apapun yang aku bikin fihi an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam khilafu makulutu. sementara dalam perkara itu ada riwayat dari Rasulullah SAW yang menyelisihi ucapanku Falqaul qaul Rasulullah SAW, alaihi wasallam. Maka pendapat yang benar adalah pendapat Rasulullah. Ucapan yang benar adalah ucapan Rasulullah wa kauli dan itu adalah ucapanku juga, yaitu beliau rujuk. Kemudian ucapan Imam Syafi'i yang kedua, ajma'al muslimun ala an ala anna Manistabana lahu sunnatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kaum muslimin telah bersepakat bahwasanya barang siapa jelas bagi dia sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yahillalahu an yada'aha liqauli ahad tidak halal bagi dia untuk meninggalkannya karenanya karena ucapan satu orang pun sudah jelas sudah jelas Rasul eh, sunnah Rasul tidak boleh kita ambil kalam yang lain yang menyelisihi Ucapan Imam Syafi'i yang ketiga, "Idza wajadtum fi kitabi khilafa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, apabila kalian mendapatkan di dalam kitabku sesuatu yang menyelisihi sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, faqulu bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Maka ucapkanlah dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, waja'u ma dan tinggalkan apa yang aku ucapkan. Wa fi riwayah fattabi'uha. Dalam riwayat yang lain Imam Syafi'i mengatakan ikutilah ucapan tadi wala taltafitu ila qauli ahad dan jangan kalian menoleh kepada ucapan yang lain. Kemudian ucapan Imam Syafi'i yang keempat idza sahal hadis fahuwa madhabi. Kalau hadis itu sahih maka itu adalah madhabku. Kemudian ucapan beliau yang kelima antum kalian Siapa itu maksudnya? Kalau Imam Al-Albani al-khitab lil Imami Ahmad bin Hambal. Imam Syafi'i sedang mengajak bicara Imam Ahmad bin Hambal. Antum a'lamu bil hadis war rijal minni. Kalian lebih tahu tentang hadis dan tentang para rawi daripada aku. Fa idza kana al haditsu sahih, maka apabila ada hadis yang sahih, alimuni bihi. Kasih aku pengetahuan tentang itu, ajari aku tentang hadis itu. Eh, eh ayu syai'in yakun baik dia itu dari hadis siapapun dia, kufian, hadis dari orang Kufah, au Basrian, au Syamian, hatta adhaba ilaih sampai aku berangkat kepada orang tersebut. Memang Imam Syafi'i rajin belajar, rajin menuntut ilmu, pergi ke sana kemari. Idza kana sahihan kalau hadis itu memang sahih. Yang keenam, kullu mas'alatin sahha fiha al-khabaru an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam indah ahli nakal setiap mas masalah yang di situ telah ada berita yang sahih dari Rasulullah SAW menurut para ulama ulama ahli nakal yaitu ahli hadis bi khilafi ma yang menyelisihi apa yang aku ucapkan fa ana anha fi hayati wa mauti maka aku rujuk dari pendapat tadi ketika aku hidup ataupun ketika aku sudah mati yang ketujuh idza ra'aitumuni aqulu qawla kalau kalian melihat aku itu mengucapkan suatu ucapan, wa qad sahha anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam khilafuh. Sementara telah sahih berita dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyelisihi ucapanku, fa'lamu anna aqli qad dhahab. Maka ketahuilah bahwasanya akalku waktu itu telah hilang. Wajar manusia kadang tahu, kadang tidak tahu. Yang kedelapan, kullu ma qultu setiap apapun yang aku ucapkan Fakana anin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam khilafah kauli mimma yasih. Sementara ada hadis yang soheh yang menyelisihi ucapanku dari Rasulullah SAW. Fahadisun Nabi aula. Maka hadis Nabi itu lebih utama. Fala tuqalliduni. Maka jangan kalian taklid kepadaku. Yang kesembilan, kullu hadisin anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fahuwa qauli setiap hadis yang datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah ucapanku juga. Wa illam tasma'uhu ini, Sekalipun kalian tidak mendengar itu dariku. Hmm. Intaha kalamuhu rahimahullah. Selesai ucapan beliau, ucapan Imam Syafi'i. Masing-masing dari ucapan ini ada sumbernya, tetapi tidak ditulis di sini oleh Syekhuna eh, Abdul Rafid untuk meringkas dan itu sudah Hana sebutkan juga di dalam kitab yang lain masing-masing sumber dari ucapan-ucapan Imam Syafi'i ini. Kemudian eh, ini masih ucapan siapa sekarang ya? Sepertinya masih penukilan kepada eh, penukilan Syekh eh, Syekh Al Albani. Wa illa soalnya kalau tidak demikian, akhirnya ini masih ucapan Syekh Albani wallahu alam. Fa innahu qad intasaba ibu katsirah. Sesungguhnya telah banyak kelompok-kelompok yang menisbatkan diri ila madhabil imam syafi'i kepada madhab imam syafi'i wa tariqatuhum tukadzibu da'wahum. Sementara metode mereka mendustakan pengakuan mereka. Mengaku Syafi'iyah ternyata metodenya lain. Fahum fil mu'taqad asyairah. Oh ini pendapat ini ini berarti sekarang ucapan Syekh Abdul Rafiq. Mereka dalam masalah akidah adalah asyairah, nggak mau ikut Imam Syafi'i. Wa fi suluk mutasawwifah. Di dalam masalah jalan agama mereka adalah sufi. Wafil fil fiqih muqallidah. Dalam fikih mereka sekedar mengikuti, sekedar membebek, muqallid. Tidak mau ikut prinsip Imam Syafi'i baik kata dalam masalah masalah apa? Dalam masalah fikih pun tidak mau ikut prinsip Syafi'i untuk rujuk kepada hadis. Wahada taros sama minuhum. li khayalin fi adhanihim Dan ini terbentuk dari mereka karena suatu hayalan yang ada di pikiran mereka. Hayalan bahwasanya mereka ikut Syafi'i padahal sebenarnya tidak. Wa amma haqiqatul Imam Syafi'i wa syakhsuh fakana ala nahjis salaf. Sementara hakikat dari Imam Syafi'i dan pribadi beliau, beliau itu di atas manhaj salaf. laqad qala al-Bushanji ana syafi'iyun ma hayaitu. Aku adalah syafi'i selama aku hidup. Wa in mittu fawasiyati nasi an yatasyaffa'u kalau aku mati maka wasiatku kepada manusia adalah hendaknya mereka menjadi syafi'iyah. Tapi ini adalah taklid yang tidak benar. Justru kalau mati hendaknya apa? Wasiatnya adalah ikuti Rasulullah. Wahadal qawlu minhum. Ucapan ini dari mereka, lau ahul imam syafi'i laroddah. Niscaya Imam Syafi'i kalau mendengar ini dari mereka, beliau akan membantahnya. Beliau mengatakan, kalau itu nih, jangan kalian taklid kepadaku wa aghladu liqailih. saya beliau akan berbicara keras kepada orang yang mengucapkan itu. Wa qad sa'ala rajulun al-Imam Syafi'i an hadis. Ada seseorang yang bertanya kepada Imam Syafi'i tentang suatu hadis. Falamma a'lamahul Imam Syafi'i bi sihhati dzalikal hadis. Manakala Imam Syafi'i memberitahu dia bahwasanya hadis itu memang sahih, min haitsul isnad dari sisi sanadnya Kalau ya imam hal taqulu bihi anta Wahai Imam, apakah Anda juga berpendapat dengan isi hadis ini? Wa ghadiba Syafi'i. Maka Imam Syafi'i marah. Wa taghayyara wajhuhu, Dan wajah beliau berubah memerah. Faqala lisa'il, atara fi wasati zannar? Apakah engkau melihat di pinggangku itu ada zannar, yaitu ikat pinggang khusus untuk orang Yahudi? Menunjukkan apa? Orang muslim wajib ikut hadis Nabi. Wa kuntu atamanna ini ucapan Ucapan siapa ini? Eh, Syekhuna Abdul Raqib. Alangkah seringnya aku dulu itu berangan-angan bikasfillahi azza wajal untuk Allah azza wajal membongkar zaifa eh zai eh ayo zaifa ja'wal itti, eh, ittisaf bi syafi'i kepalsuan orang yang mengaku mensifatkan dirinya dengan apa madhab syafi'i min unasin mutaakhilin dari kalangan orang-orang yang mencari makan. Memang sebenarnya mereka sekedar cari makan, hmm. bukan mencari ridho Allah. Hmm, hmm, Bisoitihi dengan suara dia, wasyuyu'i khairi dan dan terkenalnya kebaikan dia, padahal dia sekedar cari makan saja. Finnas di kalangan manusia terkenal sebagai dai yang banyak pengikutnya dan sebagainya mengaku syafi'iyah ternyata jauh dari syafi'iyah. Fil waqt zatih di waktu ini hum zalimuna lahu kan. Sementara pada waktu itu sendiri mereka mendolimi Imam Syafi'i binis batil batil ilaih karena penisbatan yang batil tadi kepada beliau hmm. min ilmil kalamil matmum. yaitu menisbatkan ilmu kalam kepada Imam Syafi'i wa madhabi tasawuf dan madhab sufiyah wa syirkil kuburin dan kesyirikan para penyembah kubur wa idha kana min afro al fira indallah an yuriya rojulu ainahu malam tara apabila kedustaan yang paling besar di sisi Allah adalah seseorang mengaku matanya itu melihat sesuatu yang tidak dia lihat ini isyarat kepada hadis masalah apa itu orang mengaku bermimpi sesuatu padahal dia tidak mimpi ini adalah kedustaan terbesar fakaifa bi an yaqula ala ghairihi malam yakul maka bagaimana kalau orang ini menisbatkan suatu pendapat kepada yang lain padahal orang lain tadi tidak menisbatkan itu, eh, tidak mengucapkan itu. Hmm. Fakaifa idza kana dzalikal ghair min illah. Bagaimana apabila orang lain itu adalah termasuk wali Allah, yaitu Imam Syafi'i, alladzina yaghdabullahu lihurumatihim. yang mana Allah itu murka untuk membela kehormatan mereka. Fama mislu ilmu tasawwifah al kuburiyin tidak ada permisalan dari orang-orang yang sufi tadi, para penyembah kubur, al-muta'assibin, orang-orang yang suka apa? Suka fanatik, eh, al-muqallidah uh, al yang taklid fil ittijari bijalalatil imam syafi'i ittijari itu bernaung dengan keagungan imam syafi'i wa husni zikrihi dan bagusnya nama beliau di kalangan manusia illa kama salih Ar-Rafidah, kecuali seperti permisalan Rafidah fisair di dalam perjalanan hidup mereka tahtami dhallati alil bait di bawah payung ahlul bait mengaku pengikut ahlul bait cinta ahlul bait ternyata apa mereka yang paling jauh dari ajaran ahlul bait Wahubi Amiril Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu wa arbah. Kecintaan kepada Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. Wakilal imamaini ini amaman yang betul imaman. Harusnya ada hamzah kotak di bawah ya ila al-imama ini bura'u mimma yalsaku mimma yalsaku bihi al-mutasattirun. Dua imam tersebut yaitu siapa? Imam Syafi'i dan eh, Imam Ali bin Abi Thalib sama-sama berlepas diri dari apa yang ditempelkan oleh orang-orang yang mutasattirun yaitu yang bersembunyi linailil ma'arif untuk mendapatkan tujuan-tujuan mereka itu. Wahal utiyal Islamu illa min qibalil hataini ta'ifatain. Dan tidaklah Islam itu mengalami bencana kecuali dari arah dua kelompok ini. Al-mutasyabi'in, al-mutasyabi'ataini yang mengaku bisoiti hadaini al-imamain, mengaku aku dengan apa? Dengan kebesaran nama dua imam ini. Padahal dua imam itu tidak termasuk dari mereka, tidak sufi dan juga tidak apa? Syiah. Adapun yang berikutnya ini ujian kepada sang pensarah tak perlu kita baca. Baik, kelanjutannya insya Allah kita eh, lanjutkan besok. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu